Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 181, benar? Dan akan masuki pantun yang baru 146 atau sudah dibaca atau belum? Kita baca ya. Kata beliau qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa kullu jam'in syartuhu an yasma'u wal kidbu minhum bitawati yumna'u. Ini berkaitan masalah apa? Mutawatir. Jadi mutawatir dibahas panjang lebar. Qauluhu wa kullu jam'in ay minal jam'i al mutawatir maksudnya kumpulan yang mutawatir tadi itu dari enam jamaah yang banyak membawa na barakallahu fikum sebuah riwayat atau khabar tadi yakni yustaratu lin namli naqlatul mutawatir an yasma'u perhatikan baik-baik disyaratkan untuk menukilkan sesuatu yang mutawatir hendaknya mereka semuanya mendengar jadi mereka semuanya na'am mendengar barakallahu fikum na'am itu syaratnya wa an yamtani'a tawatuhum al-kadhib dan hendaknya terhalang-halangi atau tidak diperkenankan kesengajaan mereka untuk berdusta Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang yang banyak jamaah yang banyak menukilkan tadi itu disyaratkan harus mendengar dan dikemungkinkan besar apa? Naam tidak apa? Mustahil untuk mereka sengaja berdusta gitu ya. Seperti itu. Nah, karena nanti kalau nampak berdusta lain lagi urusannya. Gitu. Kita lihat wa qaluhu an yasma'u yakni au yarau. Di samping mereka disyaratkan harus melihat tapi ternyata tidak harus melihat. Melihat eh, tidak harus apa mendengar mereka disyaratkan apa? Harus mendengar nah maksudnya ay yakni au yaro atau bahkan melihat. Jadi walaupun mereka enggak mendengar tapi melihat itu juga masuk dalam syaratnya. Allahumma illa an yakuna shawabul ibarah. Naam, taruhlah kalau seandainya yang benar itu ungkapannya. Naam barakallahu fikum demikian. Wa kullu jam'in syartuhu an yasmi'u. Naam, maksudnya kalau seandainya naam dengan ungkapan yang lain itu yang benar, niscaya wa kullu jam'in syartuhu an yasmi'u setiap jamaah yang membawa khabar atau peringatan tersebut syaratnya an yasmi'u syaratnya na'am barakallahu fikum mereka memperdengarkan memperdengarkan riwayat atau khabar tersebut na'am kalau misalkan anyas an yasma'u mendengarkan tapi ini harakatnya keliru atau benar ya an yasmi'u atau yasma'u ya sebelumnya an yasma'u kan sebelumnya ya ya kan nah bisa jadi yang lebih dekat hanya sesuai dengan sebelumnya itu kelihatannya ya kan? Nah, maksudnya syaratnya itu ya jamaah yang banyak tadi. Nah, syaratkan mereka harus saling mendengar gitu istilahnya, mendengar dari nah barakallahu fikum jalur-jalurnya. Wa qalu wal kidbu minhum bitawati yumna'u fal mutawatir ma naqalahu jam'un katsirun yastahilu fil 'adah an yatawata'u al kadhib. Diulang-ulang lagi sama beliau ini biar tambah kuat. Mutawatir itu adalah sebuah riwayat atau sebuah khabar yang dinukilkan oleh sekelompok jamaah yang banyak yang mustahil secara adat atau kebiasaannya untuk mereka sengaja berdusta. Namanya tawatau eh hanya maksudnya mereka sengaja untuk berdusta. Itu na barakallahu fikum mustahil. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus dan mereka seringnya menyandarkan kepada sesuatu yang mahsus, mahsus itu yang bisa dilihat atau bisa didengar. Paham ya? Karena mahsus itu sesuatu, sesuatu yang bisa aslinya loh, globalnya itu sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Cuman yang diingat di sini adalah sesuatu yang mar'i atau masmu'. Naam, ai mar'in au masmu'in. Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya itu khabar tersebut disandarkan pada sesuatu yang bisa dilihat dan bisa didengar. Mahum sama ya? Wa hukmuhu annahu mufidun lil ilm. Hukumnya mutawatir ini hukumnya memberikan faedah ilm. Fabi mujarradi ma ya'tina hadal hadis, maka dengan semata-mata datang kepada kita hadis seperti ini wa huwa mutawatirun dalam keadaan mutawatir fa inna naqul maka kita katakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qalahu ala iskal. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengucapkannya enggak ada iskal di sini. Maksudnya kalau sahih kita kembali kaidah yang asli atau yang intinya mutawatir atau ahad itu belum tentu semuanya sahih. oh ya? belum tentu semuanya sahih. Cuman seringnya kalau mutawatir itu sahih seringnya karena mereka bisa dikatakan mustahil untuk sengaja berdusta itu ya. Cuman kalau seandainya ada yang mutawatir yang nanti tidak sahih maka apa? Maka tetap ditolak. Mahum. Paham, bawahan? Mahum. Naam. Wal yu'lam anna al-tawatur fil ahadits naw'an. Dan sudah diketahui enam eh, atau dan hendaknya diketahui bahwasannya tawatur di dalam hadis itu ada dua jenis. Yang tawatur itu apanya? Yang banyak yang diriwayatkan apanya? Lafziyun lafadznya wa wa qalil dan ini yang sedikit. Wa ma'nawiyyun dan maknanya wa wa ini yang banyak. Maksudnya masing-masing perawi membawakan lafaz yang sama semuanya. Nah, ini sedikit. Nah, mutawatir tapi sama semua lafaznya, itu sedikit. Tapi kalau cuman secara makna lafaznya beda-beda tapi maknanya sama itu banyak itu loh. Paham ya? Nah, karena yang namanya hadis itu kan boleh kita meriwayatkan dengan apa? Makna. Tapi kalau walaupun dengan secara lafaz afdal itu loh, secara lafaz karena pas sesuai dengan lafaznya. Tapi kalau misalkan na'am barakallahu fikum dengan makna tidak masalah selama maknanya tidak berseberangan dengan nam aslinya. Kita lihat fal mutawatirul lafzi an yatawatara ruwatu ala hadzal lafzi. Naam. Ada bermutawatir secara lafaz adalah an yatawatara ruwat yaitu para perawi tersebut nam berderetan turun temurun atau barakallahu fikum beruntutan nah menyebutkan lafaz ini. Sama semua lafadznya itu. Misalkan lafadznya nam barakallahu fikum ada ya ada semua. Tapi ternyata terkadang lafadznya ada mereka membedakan dengan lafadz jalasa yang ada, yang semisalnya itu bersemakna ya, semakna. Nah, kita lihat wa matsalu lahu biqaulin nabi sallallahu sama persis sebagaimana yang di mustalah hadis yang kita baca kemarin atau yang sebelumnya. Mereka mencontohkan yang mutawatir lafzi dengan sabda Rasulullah SAW man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka ngam nah ini termasuk mutawatir lafaz-lafaznya maksudnya lafaznya mutawatir semuanya meriwayatkan dengan lafaz yang seperti ini banyak sekali Wa amma tawaturul ma'nawi, adapun mutawatir yang ma'nawi, fa an yakuna kullu haditsin lahu ma'nahul khas. Naam yaitu dengan catatan setiap hadis tersebut memiliki makna yang khusus, lakin tattafiqu hadhil ahadits ala syai'in wahid. Tapi hadisnya naam walaupun membawa makna khusus, masing-masing hadis tadi membawa makna khusus, tapi sepakat bahwasanya hadis-hadis tersebut na barakallahu fikum naam untuk sesuatu yang satu Nah, misalkan satu pembahasan atau satu enam satu inti, satu inti atau satu inti pembahasan misalkan masalah mengusap kufain ya, intinya kembali masalah mengusap kufain walaupun lafaznya berbeda-beda. Wa masalul lidah bil masli dengan kufain Dan mereka mencontohkan untuk yang mutawatir maknawi seperti mengusap di atas khufain. Apa khuf itu? Eh, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit nah yang biasanya berada di timur tengah sana ya, banyak sekali. Biasanya pakai itu kulit sapi. Harganya pun juga mahal, ada yang mahal, ada yang murah tergantung kualitasnya. Paham ya? Sebagaimana kita ketahui e, semuanya ada yang ori, ada yang KW, itu ada juga khuf ini ya. nanti di khuf tadi apa ya? Eh, sama-sama kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kalau di sini mungkin walalam sudah masuk atau belum sebagian orang sudah ada yang jual. Nah, ya itu biasanya dipakai kalau musim dingin atau kakinya sakit itu seperti itu. Ngam. Barakallahu fikum fa innahu qad ja'at fihi ahadits ahaditsu katsiratun. Sesungguhnya datang nah barakallahu fikum mengenai mengusap di atas khuffain hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Cuman kesimpulannya kembali kepada inti bahwasanya mengusap khuffain itu kembali ke mukim atau musafir. Kalau mukim berapa waktunya? Berapa? Kalau mungkin sehari semalam kalau musafir tiga hari tiga malam ya. Nah itu pun disyaratkan masukannya awal kali dengan syarat apa? Ya, dengan cara nah di atas paham ya? Nah seperti itu. Kalau mukim minam sehari semalam, kalau musafir tiga hari tiga malam itu kan. Nah barakallahu fiikum wa hafizakumullah nam. Wa nudi nudima fi dzalika baitan huma qaulun nadim dan sungguh telah disusun dengan sebuah pantun, dua pantun atau dua Nah, barakallahu fikum dua puisi yaitu eh, yang barakallahu fikum yaitu ucapan seorang penyair mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa masu khuffaini wa hadhi ba'du. Ini berkaitan masalah apa? Masalah hadis-hadis yang mutawatir maknawi. Paham ya? Mutawatir maknawi. Na'am barakallahu fikum. Jadi, na'am walaupun hadisnya datang banyak sekali berbeda-beda lafadznya tapi maknanya sama lakinnaha laysat nah barakallahu fikum muttafiqatan muttafiqatan lafdi. lafadznya enggak sama persis cuman maknanya sama maknanya kembali ke ujung-ujungnya nam sama pembahasannya mengenai al-mashu al khuffain mafhum insyaallah ya ada berikutnya jenis yang kedua berupa khabar-khabar yang ada yaitu khabar ahad pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin